Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. <coughs> Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh al muthaymin rahimahullahu taala masih dalam pembahasan Al-Ijma'. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang eh, jenis-jenis uh, ijma, ada uh, ijma qat'i dan ada ijma uh, eh, zonni Nah, Kemudian berikutnya beliau menyebutkan wa'lam annal ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Ketahuilah sesungguhnya umat ini tidak mungkin untuk bersepakat ya di atas satu perkara menyelisihi dalil sahih, sarih, dan gairi mansuh. Dalil yang sahih, sarih, dan tidak dimansuh, tidak dihapus hukumnya. Nah, ini tidak mungkin kata beliau. Ya, ini kaidah yang sangat penting. Ya. Tidak mungkin umat ini untuk bersepakat di atas satu perkara yang menyelisihi dalil yang sahih. Nah, Adapun kalau mereka sepakat ya ijma di atas satu perkara yang menyelisihi dalil yang dhaif ini mungkin, mungkin saja. Nah, tapi kalau dalil yang sahih ya, kemudian ada ijma sepakat kemudian ternyata kesepakatan tersebut menyelisihi dalil yang sahih, ah, ini kata beliau tidak mungkin. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau rahimahullah Ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ la tajtami'u ala haqqin. Uh, afwan, fa innaha la tajmi'u tujmi'u illa ala haqqin. Karena sesungguhnya umat ini tidak mungkin bersepakat kecuali di atas kebenaran. Ya. Berarti kalau kalau ada kesepakatan atau ijma yang menyelisihi dalil sahih, sharih dan tidak mansuh, ya berarti ada sesuatu yang harus di dikoreksi di situ. Makanya beliau sebutkan, "Wa idza ra'aita ijma'an tadhunnuhu mukhalifan lidzalika fanzur." Jika engkau mendapatkan satu ijma para ulama, ya, yang engkau melihat menyangka, ya, menurut sangkaan, menurut menurut pendapatmu, ijma itu mukhalifan lidzalika. Menyelisihi perkara tersebut, jadi menyelisihi dalil. Ya. Menyelisihi dalil sahih, sharih dan tidak mansuh. Ya, karena dalil itu ada uh, dalil yang sahih. Ya, kemudian sorih dan tidak mansuh. Ada juga dalil sahih tapi nggak sorih. Ya. Ada dalil yang sahih, sorih tapi mansuh. Nah, tapi ini tiga-tiganya dalilnya sahih, sorih, kemudian tidak mansuh. Ya, berarti apa? Kalau ada ijma, ijma menyelisihi dalil yang seperti ini, ah berarti anda harus melihat kembali ya e, dalil tersebut. Fanzur, maka engkau lihat. Harus ditinjau ulang. Fa imma ayyakuna dalilu gairah sahihin. Bisa jadi dalilnya dalilnya yang tidak sahih. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Au gaira sarihin atau bisa jadi dalilnya tidak sorih, eh, tidak tegas. Dalilnya sahih, tapi tidak tegas menunjukkan hal tersebut yang menyelisihi ijma tadi. Nah, atau au mansukhan bisa jadi dalilnya mansuh. Dalilnya sahih, sorih, tegas menunjukkan sisi pendalilannya, tapi ternyata mansuh. Ya. Ini apa namanya kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, au fi fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. Nah, atau bisa jadi kemungkinan yang keempat ya dalam permasalahan itu ternyata ada khilaf. Ya. Ada khilaf yang kau tidak ketahui. Nah, coba perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tidak langsung ya, beliau rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita ya sifat berhati-hati ya ta'anni nah jangan belum apa-apa baru baca satu kitab kemudian dia dia klaim ijma dia, berdasarkan kitab tersebut ijma ya apalagi konsekuensi dari klaim ijma tersebut ya kemudian dia membid'ahkan orang lain umpamanya dia katakan fulan murjiah dia katakan fulan khawarij umpamanya nah, hanya gara-gara dia baca satu buku di, di buku itu tertulis ada ijma atau sepakat para ulama dan seterusnya. Kemudian dia, menyangka oh begitu kalau begitu di sini ijma. Ya, siapa yang menyelisih ijma berarti dia keluar dari barisan ahlu sunnah. Ini berbahaya. Nah, dan seorang penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Ya, seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat ta'anni. Ya, tidak tergesa-gesa dalam dalam mengambil keputusan, apalagi sampai uh, memfonis orang lain keluar dari barisan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi bisa jadi ya ijma yang kau lihat tersebut ya bisa jadi ada kemungkinan yang lain nah kau sangka ijma itu menyelisihi dalil atau engkau menyangka uh, eh, engkau menyangka ijma itu menyelisihi menyelisihi dalil ya, ternyata tidak demikian oh ternyata di sana ada ada khilaf ya ternyata kita yang tidak tahu ada khilaf di situ hanya karena membaca satu kitab saja umpamanya ya ternyata di sana ada ada khilaf umpamanya nah masya Allah taala kata beliau rahimahullah taala akhiratu tanfa'u al munazir fi bab al المناظرة ya, kaidah yang terakhir yang disebutkan ini ya kata beliau ya bisa jadi kalau kalau engkau melihat ada ijma yang engkau menyangka ijma itu menyelisihi dalil yang sahih, sarih dan tidak mansuh, ya. Bisa jadi ada sesuatu di situ. Nah, maka engkau perlu cek kembali, lihat kembali, bisa jadi dalilnya yang enggak sahih atau bisa jadi dalilnya yang tidak sharih atau bisa jadi dalilnya sahih, sharih tapi mansuh. Atau bisa jadi kemungkinan yang keempat dalam masalah itu ternyata ada ada khilaf yang tidak kita ketahui. Nah, kata beliau, kaidah yang terakhir ini sangat penting, ya bermanfaat untuk seorang yang uh, mendebat, ya atau berdebat dalam sebuah perdebatan atau berdiskusi dalam sebuah diskusi. Nah, faida uddu'iya ijma'un. Kalau seandainya diklaim ada ijma', fa la yumkinu ayyakuna ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin abada karena kalau ada klaim ijma itu nggak mungkin menyelisihi dalil yang sahih, sharih dan tidak mansuh. Ya, abadan nggak mungkin itu terjadi kata beliau. Nah, Hada syai'un mustahil ini perkara yang sangat mustahil, eh, perkara yang mustahil. Lianna dzalika kama qultu sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya, yastalzimu uh, raf'an naqidaini, naqidaini. Nah, wa mustahil. Karena itu akan eh, berkonsekuensi mengangkat atau menghilangkan dua perkara yang kontradiksi. Ya, kalau ada dua perkara yang kontradiksi, berarti ada salah satu yang benar di antara keduanya, kan begitu. Nah, tapi kalau kalau kalau kita mengklaim ada orang mengklaim ijma, ternyata ijma tersebut menyelisihi dalil yang sahih, sahih dan tidak mansuh, berarti ini apa? Konsekuensinya menolak sesuatu yang sifatnya uh, menolak dua perkara yang sifatnya uh, kontradiksi dan ini mustahil. Ya, harus ada salah satu di antaranya yang benar. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, kata beliau rahimahullah Ta'ala, syurutul ijma' syarat-syarat ijma' Nah, apa saja syarat ijma' itu? Kata beliau, lil ijma'i syurutun minha awalan ayyathbuta bi tariqin sahihin bi yakuna imma mashhuran bainal ulama'i nah aw naqiluhu thiqatun wasi'ul ittila'i Nah. Atau nah. Au yakun uh, au naqiluhu thiqatan wasi'al ittila'i. Kata beliau, ijma itu ada syarat-syaratnya. Dikatakan sebuah perkara itu ijma, ya, ada ijma di kalangan para ulama dalam hal tersebut, dalam masalah tersebut, itu tidak sembarangan kita menetapkan demikian. Nah, jadi ada ada syarat-syarat, ya, setiap orang yang berbicara dalam satu masalah, ya, kemudian dia katakan dalam masalah ini ijma sepakat ulama, nah, ini uh, apa namanya tidak boleh sembarangan, ya. Pasti kalau ijma ya berarti masyhur, ya, terkenal tersebar di kalangan para ulama. Ya, kata beliau, yang pertama bi ayyakuna imma masyhuron. Nukilan ijma itu masyhur di kalangan para ulama, ya, dikenal di kalangan para ulama. Atau ya, yang menukilkan ijma itu adalah seorang yang sikoh, ya, seorang yang terpercaya, <coughs> seorang yang terpercaya, ya, dan dikenal sebagai seorang yang wasi al ittila, orang yang luas mutolaahnya, ya. Kalau orang-orang di zaman kita sekarang, apalagi kalau cuma Facebooker saja, ya, kemudian dia katakan ijma begini dan begitu, ya ini orang seperti ini ya apa namanya uh, tidak perlu untuk diperhatikan. Nah, apalagi kalau 24 jam main Facebook, ya kecuali kalau dia seorang alim, seorang ulama, ya kemudian kita kenal dia seorang yang wasil ittila, ya kita tahu dari mana kalau dia wasil ittila Ustadz dari mana kita tahu kalau dia seorang yang luas penelitiannya, luas apa namanya uh, mutolaahnya, bacaan bukunya, ya, itu bisa terlihat dari tulisan-tulisannya. Nah, ketika dalam menulis satu perkara dia sebutkan khilaf di kalangan para ulama dalam setiap madhab umpamanya. Nah, dia tahu eh, perbedaan pendapat atau terjadi khilaf, ya ter, itu bisa terlihat dari uh, tulisan-tulisannya. Nah, atau mungkin dalam ceramah-ceramahnya. Nah, masya Allah taala. jadi e, syarat yang pertama ya harus ijma itu valid ayat buta bitorikin sahih valid melalui jalur yang sahih jalur jalur yang benar ya itu bisa dilihat dari dari dua perkara yang pertama e, masyhur ya masalah itu penukilan ijma itu masyhur di kalangan para ulama ya yang kedua ya au naqilah au naqiluhu thiqatan wasi'al ittila penukil yang membawakan eh, mengucapkan atau yang mengklaim ijma tersebut adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang luas mutolaahnya, luas bacaannya. Nah, luas penelitiannya. Ya, kata beliau ayyakuna naqi ayyakuna naqil ijma' thiqatan aminan. Seorang yang e, menukilkan ijma' itu adalah seorang yang thiqah terpercaya aminan, ya. Orang yang thikoh, orang yang yang jujur, terpercaya, wasial ittila, seorang yang luas bacaannya, la yang kulul ijma' illa ka ijma ijma'un haqiqah. Dia tidak menukilkan ijma', dia tidak menyebutkan ijma' kecuali memang di sana benar-benar ada uh, ijma' yang hakiki, yakni kesepakatan yang hakiki, bukan sekedar klaim belaka. Nah, Kata beliau fa illam yakun wasi'al fa illam yakun wasi'al ittila'i fa in la yukbal. Wa in kana thiqatun eh, wa in kana thiqatan la yuqbal. Nah, kalau orang tersebut yang menukilkan ijma itu bukanlah orang yang luas mutolaahnya, luas penelitiannya, luas bacaannya, ya. Kalau dia tidak seperti itu, ya walaupun dia thiqah maka tidak boleh kita uh, menerima klaimnya tersebut, ya. Mithlu an na'lama anna hadzal rajula rajulun muqallidun. Nah, la ya'du kutuba ashabil madhab thumma yanqulul ijma' atau thumma yunqilul ijma' seperti umpamanya contohnya kata beliau umpamanya kita tahu ini si fulan ini ya seorang mukallid umpamanya ya dia tidak tidak tidak apa namanya melewati kitab-kitab ashabul madhab nah kemudian tiba-tiba dia menukilkan ijma ya fa inna hadza la tasihhu minhu da'wal ijma maka orang yang seperti ini tidak tidak tidak tidak benar ya tidak sahih penukilan ijma darinya nah li'annahu laisa uh, wasi'al ittila karena dia bukanlah orang yang luas bacaannya luas penelitiannya nah Masya Allah Ta'ala. Lakin akan tetapi kata beliau, ini di syarah beliau ya, di penjelasan beliau rahimahullah. Nah, lakin ida alimna min alifi minta alifihi annahu uh, wasi'ul ittila' yanqulu aqwala ahli ilmi min, min kulli madhhabin akan tetapi kalau kita mengetahui si fulan ini tadi dia adalah seorang yang uh, kita mengetahui dari tulisan-tulisannya dia, dia adalah seorang yang luas bacaannya, luas mutolaahnya, dia menukilkan pendapat-pendapat ahli ilmu dari setiap madhab, nah, wa min kulli tabaqah, dan dari setiap jenjang tabaqah uh, para ulama, nah, fa'innahu Ida nakal al ijma'a fahuwa thiqatun. Maka kalau dia menukilkan ijma, orang seperti ini menukilkan ijma, maka dia dianggap sebagai orang yang thiqah. Nah, faqad thabat al ijma. Dan sungguh ijma yang seperti ini valid. Nah, Nah, tentunya kata beliau hadza wa hadza tab'an fil ijma' ghairal fil ijma' ghairul qat'i. Ini pada pembahasan ijma' yang tidak qat'i ya. al qat'iyyu faqad sabaqa annahu la yahtaju ila thiqati ila ila thiqati naqilin. Nah, li'annahu muttafaqun alaihi. Adapun kalau pembahasan tentang uh, ijma' hakiki atau ijma' qat'i, ya, ini sudah berlalu, tidak butuh kepada uh, eh, ketikohan penukilnya karena itu sudah disepakati. Nah, contohnya apa? Ya kayak kemarin kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya seperti uh, ijma para ulama tentang wajibnya sholat lima waktu. Ya. Nggak perlu kita cari, nggak perlu, nggak perlu kita cek, kita kita cek dia ini dia mengat, ini si fulan mengatakan ijma para ulama sholat lima waktu itu wajib. Nggak perlu kita cek dia ini si koh atau bukan, wasi el itil atau bukan. Nggak perlu karena apa yang disebutkan itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Qat'i, ijma'nya qat'i. Ini pembahasannya dalam ijma' yang ghairu qat'i alias e, ijma' e, Ini sudah berlalu di pembahasan sebelumnya. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Jadi ijma itu harus ya valid melalui jalur yang benar, jalur yang sahih. Ya. Dan ijma itu kita ketahui valid melalui jalur, jalur yang sahih dilihat dari dua perkara. Imma masyhuran bainal ulama, ya masyhur di kalangan para ulama, ya masalah tersebut yang terjadi ijma itu masyhur di kalangan para ulama ada ijma, ya. Atau yang kedua yang menukilkan ijma itu adalah seorang yang luas bacaannya, luas mutolaahnya. Nah, kalau ada orang datang tiba-tiba dia bilang, wah oh, ini ijma ini, ini ijma ada ijma di situ. Ya, sedangkan dia bukan menuntut ilmu, ya, dari penampilannya saja sudah terlihat sebagai orang yang tidak tidak apa namanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya ya atau dia ahli maksiat umpamanya ya, orang seperti ini ya ijma ucapan atau klaim ijma yang dia sebutkan itu tidak teranggap ya tidak tidak teranggap nah masya Allah taala cara yang kedua kata beliau sanian ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائله بموت قائليها نعم فالإجماع لا يرفع الخلاف السابقة وإنما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح Hada huwal qawlur rajihu liquwati ma'khadhihi. Wa qila la yushtaratu la yushtaratu dzalika. Fayasihhu ay yan'aqida fil asri tsani ala ahadil aqwali sabiqati wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu. Nah. Ini poin yang kedua. Syarat ijma' ya. Poin yang kedua adalah tapi poin yang pertama sudah selesai, ada dua cara. Sekarang poin yang kedua. Ya. Syarat ijma itu poin yang kedua adalah Allah yasbiqahu khilafun mustaqir. Khilaf ini, uh, ijma ini tidak didahului oleh khilaf yang sifatnya mustaqir, khilaf yang sudah valid dan tetap. Ya. Apa maksudnya khilaf mustaqir? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Khilaf mustaqir itu ya umpamanya dalam permasalahan A Ya, ini sekadar contoh saja biar mudah untuk dipahami. Nah, dalam masalah A umpamanya. Ya. Di kurun kedua Hijriyah, ya. Itu terjadi khila uh, ijma, ada penukilan ijma. Ya, terjadi penukilan ijma tentang masalah A. Ternyata di kurun pertama, ya. Itu memang ada khilaf. Ya, ada khilaf dan para ulama yang khilaf ini sudah meninggal semuanya. Nah, umpamanya terjadi dua pendapat dalam masalah A ini ada dua pendapat ulama umpamanya dan masing-masing mereka sudah meninggal dunia, maka khilaf ini mustaqir. Ya, khilaf ini mustaqir. Maka ketika datang kurun yang kedua, ya, ketika datang kurun yang kedua dan terjadi ijma, maka ijma ini tidak teranggap. Nah, Tentunya ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi pengarang eh, menguatkan pendapat ini. Nah, nanti beliau akan sebutkan eh, apa namanya alasannya. Ya. Fa'in sabakohu fala ijma'ah. Nah, kalau ijma' ini tadi didahului oleh khilaf yang musta'kir kita sudah sebutkan tadi ya, khilaf musta'kir itu khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dan para ulama ini meninggal dunia di atas khilaf tersebut. Artinya mereka tidak sepakat dalam satu permasalahan. Berarti khilafnya musta'kir ya, menetap, ya, tetap dan tidak tidak berubah. Ya. Nah, kalau ijma ada ijma yang didahului oleh khilaf musta'kir ini tadi, ya, maka tidak dianggap ijma. Ijma ini tidak dianggap li'annal aqwala beliau sebutkan ta'lilnya sebabnya kenapa li'annal aqwala la tabtulu bi mauti qailiha karena pendapat-pendapat itu tidak batal disebabkan karena meninggalnya orang yang mengucapkannya nah seperti tadi kita contohkan ya umpamanya dalam masalah A di kurun pertama terjadi dua pendapat di kalangan para di, di kalangan para ulama nah dan mereka pun meninggal di atas perkara seperti itu Datang kurun yang kedua, ternyata di kurun kedua para ulama di kurun kedua ini mereka sepakat. Ya, ijma terjadi ijma dalam masalah yang sama umpamanya. Nah, apakah ijma ini teranggap atau tidak? Jawabannya tidak teranggap. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terjadi apa? Sudah terjadi khilaf. Nah, dan khilafnya mustaqir. Nanti akan datang juga apa namanya? Eh, kita akan bacakan ucapan beliau rahimahullah taala. Nah, yang intinya dipersyaratkan dalam ijma itu Allah yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak boleh didahului oleh khilaf yang mustaqir. Fa'in sabaqahu khilafun mustaqir fala ijma'. Kalau didahului oleh khilaf yang mustaqir, maka tidak dianggaplah ijma itu. Nah. Baik. Kata beliau dalam syarahnya, wa in sabaqahu khilafun walam yastaqir akan tetapi, kalau ijma itu didahului oleh khilaf yang lam yastakir. Ya, tadi kalau tadi khilaf mustakir, kalau seandainya khilafnya lam yastakir, tidak tetap, ya. Mislu contohnya ayyakhtalifa ashabu hadal qarni thumma yattafiqun. Para ulama kurun pertama tadi mereka berselisih pendapat, setelah itu mereka ittifak sepakat lagi. Nah, Fahada khilafun gairu mustaqir. Ah, maka yang seperti ini adalah khilaf yang tidak mustaqir, ini tidak tetap. Ya, yasluhu ba'dahu al-ijma, maka bisa jadi terjadi ijma setelahnya. Jadi dipahami ya. Jadi syarat ijma yang kedua adalah ijma ini tidak boleh didahului oleh khilafun mustaqir. Ya. Tapi kalau seandainya ijma ini didahului oleh khilafun ghairu mustaqir, maksudnya apa? Ijma tidak boleh didahului oleh khilaf yang tetap. Ya. Kalau didahului oleh khilaf yang tetap, maka ijma ini tidak teranggap. Tapi kalau seandainya ijma ini didahului oleh khilaf yang tidak tetap, maka ijma ini apa? Teranggap. Nah, mudah-mudahan dipahami. Kalau nggak paham ya diulang-ulang saja nanti. Nah, Masya Allah Ta'ala. Fal ijma'u kata beliau kembali ke mantannya. Kata beliau fal ijma'u la yarfa'ul khila la yarfa'ul khilaf as-sabiqa. Maka ijma' itu tidak mengangkat perselisihan yang telah terjadi sebelumnya. Wa innama yamna'u min huduthi khilafin. Eh, ijma' itu hanyalah ya menghalangi ya jangan sampai terjadinya khilaf setelah itu. Nah, umpamanya <clears throat> kurun 1, kurun 2, kurun 3 Ya. Kurun dua, di kurun kedua terjadi ijma umpamanya. Di kurun kedua terjadi ijma. Ya, ijma ini ya, kalau seandainya didahului oleh khilaf mustaqir, maka khilaf mustaqir ini tidak terangkat. Berarti ijma ini tidak teranggap. Nah, tapi kalau seandainya e, e, khilafnya khilafnya ghairu mustaqir tidak tetap, maka ijma ini apa? Ijma ini teranggap. Ya, itu fungsinya tadi. Ya. Kalau untuk khilaf yang mustakir, ijma ini tidak berfungsi di sini. Nah, ijma hanya berfungsi untuk apa? Menghalangi terjadinya perselisihan di kurun yang ketiga. Itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala. Nah, hadha huwal qaulur rajih liqauli liquwwati Ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ya, di, berdas, eh, di, di, eh, karena kuatnya sisi pendalilannya. Nah, ini uh, juga apa namanya uh, faedah penting ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah yang biasa atau sering disampaikan oleh guru-guru kami. Kalau kita dapatkan ucapan para ulama ya, mereka mengatakan hadza huwal qaulur rajih. Nah, atau dikatakan wahwar rajih, inilah pendapat yang benar. Berarti apa? Isyarat di sana ada apa? Ada perselisihan pendapat di kalangan di kalangan para ulama. Nah, Makanya beliau sebutkan setelahnya wakila. Ya. Ada yang mengatakan ya Lafat kila dikatakan ya. Ini juga isyarat. Di sana ada ada khilaf. Wakila ada yang berpendapat, yang ada juga yang mengatakan ya dikatakan bahwasanya la yushtar la yushtaratu dzalika itu tidak dipersyaratkan. Fayasihu ayyan aqida fil asri tsani ala ahadil aqwalis sabiqati ijma itu teranggap alias valid ya pada generasi atau kurun yang kedua berdasarkan pendapat-pendapat yang berselisih sebelumnya. Wa yakunu hujjatun ala man ba'dahu, maka ijma itu pun menjadi hujjah ya bagi orang-orang setelahnya. Nah, kalau ini uh, kebalikannya ya. Kurun satu, kurun dua. Kurun dua ijma, terjadi ijma. Ter di, di kurun yang kurun yang pertama terjadi khilaf ya terjadi khilaf dari khilafnya musta'kir sudah meninggal uh, orang yang berpen, uh, para ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut ternyata di kurun yang kedua ya mereka sepakat ijma ya umpamanya dalam masalah A di kurun pertama terjadi dua pendapat nah, di kurun yang kedua ya terjadi ijma menguatkan salah satu pendapat umpamanya mereka kuatkan pendapat A umpamanya pendapat yang pertama dalam masalah A ya maka ijma yang terjadi di kurun kedua ini merupakan hujah atas orang-orang yang datang setelah mereka yaitu orang-orang yang datang di kurun yang ketiga generasi yang ketiga berarti generasi setelah e, ijma ini terjadi ya tidak boleh lagi apa tidak boleh lagi berselisih nah masya Allah taala Iya. <coughs> Sebagian mereka uh, di sini uh, eh, Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala uh, menyebutkan contoh ya pada poin yang kita bacakan tadi, syarat yang kedua tadi, syarat ijma yang kedua, beliau sebutkan contoh di sini uh, tentang uh, eh, talak tiga sekaligus. Ya, umpamanya ada si fulan mengatakan e, aku talak kamu. Dia, dia bilang ke istrinya, saya talak kamu, talak tiga. Nah, saya talak kamu talak tiga. Maka sebagian ulama mengatakan ucapan yang seperti ini jatuh talaknya. Ya, dan benar-benar talak tiga, talak, langsung talak bain langsung. Nah, Artinya talak bain itu apa? Kalau kalau sudah talak bain berarti sang suami nggak bisa lagi kembali kepada istrinya. Nah, harus istrinya itu harus dinikahi dulu oleh orang lain, ya kemudian di, di, diceraikan, sudah jima, sudah diceraikan, baru dia bisa kembali lagi kepada kepada suaminya yang lama. Nah, itu namanya talak bain. Kalau bahasa kita talak tiga. Nah, nah yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama, apakah talak tiga itu teranggap atau tidak? Nah, apakah e, talak tiga itu ter teranggap atau tidak. Nah, di sini beliau sebutkan. Contohnya, fa in ajma al qarnu tsani ala ahadi eh, al qarnil awal fa innahu la ijma'ah. Jika para ulama di kurun yang kedua mereka sepakat ya, ijma di atas salah satu pendapat yang terjadi di per, e, mereka sepakat di atas salah satu pendapat dari dua pendapat yang terjadi di kurun yang pertama, maka yang seperti ini tidak teranggap ijma'nya. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, jadi umpamanya di kurun yang per, kurun yang pertama dalam masalah A ya, contoh di sini dalam masalah talak tiga talak bainunah ini ya itu di, di, di, di generasi pertama ya di generasi pertama terjadi khilaf ya terjadi khilaf ada yang mengatakan iya jatuh talak tiga ada yang mengatakan enggak enggak jatuh talak tiga Ternyata di, di generasi yang kedua terjadi kesepakatan, ya, terjadi kesepakatan, terjadi ijma bahwasanya ijma yang seperti itu apa? Jatuh talak tiga. Uh, afwan, talak yang seperti itu jatuh talak tiga. Nah, kata beliau, Misalu dzalika anna ba'd ulama'i naqala al-ijma' ala anna talaq ats ya yakunu ba'inan. Sebagian ulama mereka menukilkan ijma' bahwasanya talak tiga langsung itu ya bisa jatuh benar talak tiga dianggap sebagai talak ba'in. Nah, fanaqul maka kita katakan hadza la yumkin. Ini enggak mungkin. Hadza naqlu ijma' hadza naqlu ijma'in batilun. لأنه ثبت أن الطلاق الثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من من خلافة من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة karena kata beliau ya telah valid bahwasanya talak tiga itu tiga sekaligus ya di zaman Nabi, demikian pula di zaman Abu Bakar, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian pula uh, dua tahun di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, ya, bahwasanya talak tiga sekaligus itu hanya dianggap talak talak satu. Nah, berarti apa? Ijma yang terjadi di kurun yang kedua ini tidak terang tidak teranggap. Nah, itu contohnya. Nah, type. Masya Allah Ta'ala. Ah, kita kembali uh, di akhir pembahasan yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah Ta'ala tentang pendapat yang lain. ya Pendapat lain yang mengatakan yang seperti itu tidak dipersyaratkan. ya Tidak dipersyaratkan. Artinya tidak dipersyaratkan <coughs> tidak dipersyaratkan ijma itu harus apa? Tidak didahului oleh khilaf mustakir. Nah, mereka mengatakan apa? Walaupun terjadi khilaf mustakir sebelumnya, ketika para ulama ijma di kurun berikutnya atau di generasi berikutnya, maka ijma ini tetap apa? Tetap teranggap. Ini menurut pendapat yang lain yang disebutkan oleh pengarang di sini. Tapi pengarang menguatkan pendapat pertama yang beliau sebutkan tadi. Ya, jadi ijma itu tidak boleh terjadi ada apa? ada khilaf mustakir sebelumnya. Kalau ada khilaf mustakir, maka ijma yang terjadi di kurun berikutnya, generasi berikutnya ini tidak teranggap. Kenapa? Nah, beliau sebutkan. Wahadhal qawlu marjuh. Pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, tidak benar. Ini maksudnya pendapat yang kedua tadi. Nah, yang mengatakan tidak dipersyaratkan. Was annahu laisa bi ijma. Yang sahih yang benar bahwasanya itu bukan ijma, Wal illatu illahnya apa? Sebabnya apa? Annal akwala la tamutu bimauti qailiha. Karena pendapat-pendapat yang ada itu tidak mati, ya, tidak hilang, tidak sirna hanya karena meninggal atau wafatnya orang yang mengucapkan pendapat itu. Bal hiya baqiyatun kata beliau. Bahkan pendapat itu tetap baqiyah, ya, tetap ada. Ya. Fa in qaradu wa matu ya fa aqwaluhum walaupun mereka sudah e, sirna mereka sudah meninggal sudah wafat ya sudah tidak ada lagi tapi pendapat-pendapat mereka tetap ada ya orangnya ya sudah nggak ada tapi pendapat itu tetap ada ya nah apa dalilnya kata beliau wa dalilu hadza qauluhu alaihi salatu wassalam dalilnya adalah ya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seseorang itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga. Nah, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama kecuali terputus semua amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya, seperti kalau kita uh, bersedekah menyumbang untuk masjid ya masjid ini selama masjid itu dipakai ya maka pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati sudah meninggal nah itu namanya apa sedekah jariah sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir nah yang kedua au ilmun yuntafa'u atau ilmu yang bermanfaat nah yang dimanfaatkan yang manusia mendapatkan manfaat dari ilmu itu dan tidak ada ilmu yang paling bermanfaat di permukaan bumi ini melainkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling besar amal jariahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengajarkan banyak ilmu ya kepada umatnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, awaladun salih yad'u lahu atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, kalau kita sudah mati, ada anak kita soleh, anak kita doakan kita tiap malam didoakan kita, ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Ya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak putus itu amalan solehnya. Nah, Ketika anaknya berbuat berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, maka bermanfaat juga untuk untuk orang tuanya. Maka para ulama kita selalu berdoa dan menganjurkan kita untuk selalu berdoa agar diberi keturunan saleh. Nah, masya Allah taala, kita di, di, di, eh, selalu uh, diingatkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memiliki keturunan yang yang soleh supaya keturunan soleh ini bisa mendoakan kita dan tidak mungkin seorang hamba bisa memiliki keturunan yang soleh kalau dia tidak soleh terlebih dahulu ya <coughs> maksudnya kalau dia ingin uh, mendapatkan keturunan yang soleh dia harus soleh terlebih dahulu ya, bagaimana dia mau didik anaknya jadi soleh sedangkan dia sendiri nggak soleh dia suruh dia suruh anaknya jadi soleh jadi, e, menjadi anak yang soleh disuruh dia suruh anaknya sholat sedangkan bapaknya sendiri nggak sholat dia larang anaknya merokok, bapaknya merokok. Nah, dia larang anaknya pakai narkoba, bapaknya pakai narkoba. Dia larang anaknya nggak boleh durhaka kepada orang tua, dia sendiri dia sendiri durhaka kepada orang tua. Dia larang anaknya nggak boleh tinggalkan sholat, dia sendiri tinggalkan tinggalkan sholat. Atau ibu-ibu, dia larang anaknya jangan lepas jilbab, kamu harus tutup aurat, tapi dia sendiri nggak tutup aurat dan seterusnya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, berdasarkan dalil ini, ya, beliau mengatakan wa idha qulna inna qaulal insani yamutu bimautihi. Kalau kita katakan bahwasanya ucapan seseorang itu mati atau tidak teranggap, dianggap hilang, dianggap sirna dengan matinya orangnya, matinya pengucapnya, ya lam yantafi'in lam yantafi'in nasu ya bihi ba'dal maut. Kalau begitu manusia pun tidak bisa mengambil manfaat lagi setelah setelah matinya. Jadi paham ya sisi pendalilannya detail banget nih Masya Allah. Beliau rahimahullah ta'ala luar biasa. Ya, jadi tidak tidak heran kalau beliau rahimahullah ta'ala dijuluki seorang yang fakih. Nah, jadi pendapat beliau bahwasanya ijma itu harus ya dipersyaratkan ijma itu diantara syarat ijma tidak boleh didahului oleh apa? Khilafun mustaqir kalau ada khilafun mustakhir yang terjadi sebelum ijma, maka ijma ini tidak apa? Tidak teranggap. Nah, kenapa demikian? Apa sebabnya? Apa taklilnya? Sebabnya taklilnya adalah ucapan seseorang, pendapat seseorang itu tidak sirna, tidak hancur, ya, eh, dengan meninggal atau wafatnya orang yang mengucapkan pendapat itu. Nah, apa dalilnya? Ah, ini dalil dalil beliau dalil dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin. Nah, kata beliau, kalau seandainya kita katakan bahwasanya pendapat seseorang itu bisa hilang, bisa sirna karena dia meninggal, ya. Kalau begitu dia tidak akan mendapatkan manfaat dari apa? dari ucapannya tersebut setelah meninggalnya. Sedangkan Nabi mengatakan di sini apa? Ada ada amalan yang bermanfaat di antaranya pendapatnya tadi, ucapannya tadi, ilmunya tadi. Nah, nah dari sini kita ketahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menukil ijma itu bukan perkara yang mudah. Nah, ini dibutuhkan uh, ketelitian. Ya. Dibutuhkan kehati-hatian. Ya, jadi tidak tidak sembarangan ya kita menukilkan ijma itu. Nah. Masya Allah taala. Wa ala hadha kata beliau, fa idza qala qail, maka berdasarkan hal ini kalau ada orang yang berkata, ajma ahlu hadzal asri ala qaulin. Nah, para ulama di zaman ini bersep, kalau ada orang yang mengatakan para ulama di zaman ini sepakat di atas satu pendapat. Kulna maka kita katakan kata beliau, walakin khalafahum ahlul asrul awal akan tetapi ya ulama zaman dahulu menyelisihi ijma mereka atau au ba'du ahlil asri al awal atau ulama sebagian ulama di zaman dahulu menyelisihi ijma itu fala ijma maka tidak teranggaplah ijma tersebut. Nah. Nah. Masya Allah Ta'ala. Baik, ini uh, yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berikutnya uh, pertemuan terakhir dari pembahasan ijma ini uh, tentang istirahat. uh, inkiradul asr. Hal yustar atau inkiradul asr atau tidak? Nah, akan kita bahas nanti insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah mudahkan kita semua eh, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala wabarakatuh wa ala kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.